Ibu Iwan selamat siang. Selamat siang Bu. Iya Iya. Aduh, kalau melihat ini adalah bangsa kita ini benar-benar budaya korupsinya udah sangat tinggi nih. Udah sangat malu sebenarnya kita. Karena itu penegak hukum aja seperti itu. Bagaimana dia bisa menerapkan ke eh, eh, tempat-tempat yang istilahnya harus dia tegakkan. Itu aja. Ini benar-benar deh bangsa budaya korupsi yang sudah sangat tinggi. Itu aja, terima kasih. Pak Andre, nah, silakan Pak Andre. Ah, ya, ini eh, hukum kita udah benar-benar hancur. Eh, para penegak hukum sepertinya korupsi udah menjadi uh, makanan sehari-hari. Untuk itu ya baik uh, penegak hukumnya maupun si pedagognya itu pengusaha, pengusaha kaya raya mungkin ya itu pun harus sama-sama dihukum berat ya eh, sebab eh, tidak ada sebab dan akibat ini semua uh, eh, kalau pengusaha kayak itu juga uh, memberi uh, sokokan itu pun juga sama sama itu juga korupsi juga namanya harus dihukum berat sama itu antara hakim dengan si kelompok itu sama harus dihukum berat itu sama-sama korupsi juga itu berat ya harus sama-sama maka itu、uh, eh, yang memberi sogokan itu pun juga kalau kan dihukum berat itu akan nongol anu, penyogok-penyogok terus nantinya hakimnya juga udah hancur si penyogok ketambah enak itu aja pun masih Pak Suyitno Ya Bu, apa kabar Bu? Kabar baik Bapak, silakan ini negara kita ini justru yang merusak yang ngerti hukum sama agak hukum bu aduh udah minta ampun udah ngurus dada ini negara ini tinggal meledaknya aja bu rakyat kecil ini saya rasa gitu aja terima kasih bu Pak Amin selamat sore sore silahkan Pak Amin tapi memang hukum kita kan saya kan udah bilang dari tahun 60an udah nggak kayak gitu udah kacau tapi saya nggak salahin jaksanya kita punya hukum gak ada kuhab kasih uang habis perkara Nah itulah jadinya ya, Terima kasih Pak Harko Ya, ya ya, ya ini negara ini ya penjahatnya banyak di dalam negara ini ya penjahatnya banyak koruptornya banyak banget yang jadi polisi juga kotor pengacaranya kotor kejaksaannya kotor kejaksaan agungnya kotor mahkamah ini juga kotor jadi ini benar-benar negara yang dalam kondisi bukan rakyat sih yang menderita kita memujizat seperti seorang Jokowi yang bisa muncul di DKI mudah-mudahan Jokowi mujizat ini juga bisa muncul jadi presiden di presiden berikutnya amin terima kasih ya, Pak Rehat ya halo silahkan Bapak Ya, saya setuju dengan Bapak yang barusan memberikan opini. Ya, ini negara memang di seluruh lini untuk uh, apa, penegakan hukumnya tidak tegas dan hukuman yang pernah diberikan kepada mereka Eh, tidak membuat efek cerah. Ya memang ada yang terakhir kita lihat anggota DPR yang diubah dari 4 jadi 12 tahun. Tapi itu satu di antara sekian banyak kasus. Kiranya ya ke depan makin lebih tegas lagi dan tidak pandang bulu itu aja. Makasih. Pak Kahin. Selamat sore Ibu Silahkan. Hukum di ya mau hukum perdata, sekan data, nah, mau hukum pidana, sekan dana. Nah, fungsi dari penegak hukum adalah memanfaatkan penegak hukum agar dia dan ayahnya bebas dari jenis hukum. Terima kasih. Oke, Pak Andre. Iya. Kenapa Andre? Uh, gini, kalau menurut saya itu yang sekarang ya udahlah. Maksudnya hukumnya itu diberatin Bu kalau menurut saya. Sedangkan kalau mau masuk pemerintahan itu kan zaman sekarang itu harus eh, duit ya ujung-ujungnya jadi sebenarnya dari awal kalau di pemberantas itu misalnya eh, misalkan mau jadi jaksa harus ada uang gitu nah dari awal itu harusnya dari awal udah mulai di di di kupas tuntas gitu dari awal udah benar kedepannya kita bicara ke depan loh kedepannya eh, dari awal benar kedepannya semoga benar terima kasih Bapak Ramsyah ya sama siang mbak jadi kalau lihat ketangkep-tangan begitu sebetulnya kompleks ya sudah terlalu banyak akan dari benar tuh kata bapak itu proses seleksi udah gitu kan lingkungannya juga ya daripada tumpah-tumpahin mendingan ya sudah deh kita nonton aja deh jadi penonton aja karena toh yang bisa selesaikan hanya dari saudara-saudaranya tuh yang produksi film-film seperti itu ya kan kita nonton aja tepuk tangan kalau bagus ya bagus jelek ya jangan ditiru seperti itu aja iya. Terima kasih. selamat sore Pak Prabu selamat sore silahkan saya pikir saya mau sependapat dengan apa yang telah disampaikan uh, Big uh, artinya orang itu korupsi alasannya untuk membahagiakan orang-orang yang dia sayangin, anak dan istri atau mungkin keluarganya. pada itu, anak dan istri harus dibuat menderita kalau koruptor ketangkep. Uh, entah yang dimiskinkan atau apapun. Jadi, eh, supaya orang itu takut korupsi, jangan hanya hukum koruptornya, tapi keluarganya, istri, anak atau suami, itu harus juga ikut menderita selamanya bahwa dia takut tidak mau menjadi pahlawan kesiangan yang merugikan negara. Terima kasih. Pak Rizky, selamat sore. Selamat sore, Bu. Silakan, Pak Rizky. Ya, itu sepertinya kepala kejaksaannya lagi hapus Sebenarnya banyak petugas-petugas yang seperti itu dan tidak ketahuan. Ya, harusnya sih hukuman yang untuk penegak hukum 10 kali atau 100 kali lebih berat kalau perlu hukuman saja, terima kasih. Selamat sore Pak Arifin. Selamat sore Ibu. Saya Kayaknya mungkin aparat kita punya kejaksaan apa yang bagian peradilan itu sudah kemasukan angin korupsi ya. Jadi mungkin kalau Pak Kui bilang seperti itu dimiskinkan keluarganya mungkin menurut sih masih belum cukup ya. Karena kalau hanya dimiskinkan saja bisa bayangin lah itu struktur Eh, sejak kejaksaan kehakiman itu kalau mereka itu sudah mempunyai satu budaya apalagi satu ibaratnya mafia hukum itu sudah begitu kuat itu akan susah jadi kalau saya menurut saya sih usulnya mungkin uh, satu kelembagaan namanya peradilan itu harus dibawa KPK jadi jaksa sama kehakiman itu dilebur aja jadi di ibaratnya direstruisasi jadi kalau yang kira-kira memang sudah terindikasi korupsi ya di hilangkan karena buat apa mereka berdiri di situ toh nyatanya mereka juga melakukan hal seperti ini pun juga untuk ya, dia punya hukuman memang itu benar dipertegas saja hukuman mati tampok harta keluarganya walaupun misalnya ada korupsi 10M harta keluarga 20M ambil aja semua jadi biar konsekuensinya jelas kalau tersangka keluarga miskin semua menurut saya begitu terima kasih Pak Firman Sorry. silahkan Pak ya kalau itu dari pejabat di hulu itu tuh kalau mem membersihkan lantai itu harus memakai sapu yang bersih ya ya jadi eh, harapan saya cuma ingin punya pemimpin yang untuk tahun depan ini yang yang sungguh-sungguh ya bukannya KTP-nya doang ya sungguh-sungguh bertakut pada Tuhan Yang Maha Esa sehingga eh, dirinya itu bisa bersih lalu setelah bersih itu baru dia bisa membersihkan orang-orang di sekitar dia eh, atau bawahannya eh, secara ya katakanlah secara terstruktur ya begitu ya nah setelah itu juga yang bawahannya itu bukannya hanya mau ini apa mereka juga legowo gitu mau dibersihkan gitu jadi itu semua itu tergantung dari pemimpin lah gitulah sekian terima kasih Pak Sebastian selamat pagi selamat pagi silakan Pak kalau yang mengenai aparat hukum ini sebetulnya bukan aparat hukum yang tingkat besar aja ya yang kecil-kecil itu yang di jalan yang jadi pengakar dan ini selalu berulang-ulang belum lagi yang pejabat-pejabatnya sehingga mereka menerima setoran ini sudah menjadi satu fenomena ya di negeri ini jadi kalau jaksa tadi itu ataupun nanti siapapun kalau perlu langsung aja di Nusa Kampang kan atau dipeti matikan begitu supaya ada efek gerak saya lihat pemerintah di sini tidak pernah serius karena hampir semua dari atas ke bawah menteri-menteri aja tuh pada lurus enggak aduh itu kan FS diributkan bela diri jerawati diributkan bela diri nah ini semua sudah mengakar ke bawah yang tidak akan pernah berhasil jadi memang ini agak pesan sponsor sedikit mudah-mudahan orang model Jokowi berkuasalah secepatnya 2014 biar semua aparat-aparat itu semuanya diberantas habis. Terima kasih. Terima kasih kembali. Pak John, selamat pagi. Pagi. Silakan. Kalau menurut saya, untuk penegak hukum yang melakukan korupsi itu, seharusnya dia kan fungsinya itu menegakkan hukum. Jadi kalau dia merusak hukum seperti itu, itu hukumannya paling sedikit itu lima kali lipat daripada orang biasa yang merusak hukum. Jadi supaya jerah Nah, di sini itu terjadi kolusi antara penegak hukum dengan orang yang melakukan. Jadi mereka kan kolusi sendiri gitu loh. Kalau mereka melakukan situ, ya udah kasih hukuman aja yang ringan. Itu kan udah sistem yang bobrok. Jadi udah merupakan suatu sistem. Itu harus benar-benar diberantas secara tuntas gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali 6339160 Pak Harko. Selamat pagi. Pagi. Silakan. Ya pokoknya gini lah kita sih mesti menyadari ya negara ini dari rakyatnya, pejabatnya, polisinya, kemudian kejaksaannya, pengatarannya, lapas untuk menghukumnya itu semua kan kotor semuanya sampai ke mahkamahnya, kejaksaan agung yang gung-gung-gung juga udah boleh dibilang udah kotor semuanya jadi ya itulah kita menunggu mujizat dari Tuhan Yang Maha Esa supaya ada seorang seperti Jokowi miracle untuk Jakarta dan kita mengharapkan Indonesia mendapatkan miracle seperti Jokowi yang bisa memimpin negeri ini membasmi korupsi dengan hukuman yang sepantasnya kita juga memiliki jiwa kemanusiaan kan jiwa kemanusiaan atas rakyat yang dikorupsi jadi supaya nggak buang-buang duit negara lebih baik kan dihukum mati. Cuma kan kita perlu sosok seorang tidak itu kita tunggu aja nanti. Terima kasih. Halo. Ya Pak Prabu silakan. Ya selamat pagi. Uh, kita nggak bisa mengandalkan KPK terus menerus atau kepolisian atau petugas pajak untuk mendeteksi siapa korupsi siapa tidak. Sebaiknya kita gunakan tekanan sosial jadi anak istri daripada semua pegawai negeri, bahkan mantuknya, bahkan saudara-saudaranya, apakah adik maupun kakaknya, bahkan orang tuanya, itu dijadikan sebagai alat kontrol. Caranya bagaimana? Caranya miskinkan mereka semua kalau ada yang ketahuan korupsi. Jadi kalau si ayah atau si anak atau siapa korupsi, seluruh keturunan mereka ambil hartanya. Dengan begitu mereka semua takut ada seorang dari keluarga mereka yang korupsi. Mereka ya, akan menjadi alat kontrol yang paling efektif lima mengadakan KPK. Karena nggak mungkin kalau bisa pegawai Terima kasih. Terima kasih kembali. Selamat pagi Pak Abdullah. ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kan gaji mereka di Peraya itu, di Lombok Tengah, itu cuma 4 juta lebih. Jadi mereka bagaimana nggak mau terima suapan ya hidup aja nggak cukup gitu jadi ya anak istri juga perlu makan perlu pakai duit jadi kalau gaji saya, saya lebih setuju kalau gajinya dinaikin aja tiga kali lipat atau empat kali lipat tapi kalau dia terima suap lagi kita hukum seberat mungkin lah lehernya kita potong itu ya betul, betul oke terima kasih assalamualaikum terima kasih Pak Abdullah Selamat pagi ya selamat pagi waduh ini menarik sekali gitu. Sepertinya korupsi ini pada tumbuh sini berganti. Nah, jadi seperti rumput kita mas tumbuh lagi. Ah, juga pelacur-pelacur itu, ya kan? ditangkepin tumbuh lagi seperti rumput gitu ah gitu korupsi itu masalahnya begini ya bahwa ini sebuah malapetaka semua orang yang masuk di jajaran penegak hukum itu dari awal sudah tercemar ya kan mereka masuk pakai duit ya kan jadi memang sumbernya udah nggak benar ya kan mereka masuk kalau ada yang bilang ya saya kurang sependapat setelah dinaikkan gajinya contohnya anggota desa dinaikkan gajinya juga masih juga korupsi jadi susah kita memang udah keadaan udah kayak gini kelihatan mungkin sombong kalau saya bilang harus dipangkas satu generasi gitu nah ini saya seorang gak mau ngomong gitu? Karena nggak enak gitu, kalau olah kita sombong gitu. Sekian saja komentar dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sam. Selamat pagi Pak William. Pagi Bu, selamat pagi. Pagi, komentarannya Pak. Iya Bu, dari sepanjang tahun ini korupsi terus Mestinya hukum Indonesia ini Itu koruptor itu harus dimiskinkan saja Bu Dimiskinkan, jadi supaya ada efek jerahnya Bu Kalau di Cina itu udah ditembak mati Bu Ya, begitu saja Bu Selamat siang Pak Alex Ya, selamat siang Jadi itu penangkapan Monitor radionya boleh dikecilkan dulu nih Pak Kegiatan negeri Praya gitu ya Dan dari sisi segi mata uangnya itu memang mereka ini sudah tidak ada rasa cinta terhadap bangsa sendiri karena OTT atau operasi tangkap tangan itu selalu dalam bentuk dolar di ya, Akil Mukhtar dan lain-lain termasuk Mister apa ini Kajari ini kan gitu. jadi saya selaku eh, Ketua Nasional Corruption Watch Jawa Barat saya sangat mendukung upaya KPK untuk memiskinkan mereka ini dengan membawa ke LP Sukamiskin. Terima kasih. Terima kasih Pak Alex. Pak Henry, selamat siang. Siang, kalau saya berpendapat Mbak ya, itu lebih baik penegak hukum itu kalau udah menyimpang udah tahu soal dia itu tembak mati atau gantung di depan masyarakat. Kalau nggak dia suruh kerja itu di sepanjang jalan protokol itu. semua hidup semua kerja dia jadi bagian kebersihan. Jadi suruh mau hidup dia itu dihukumnya begitu aja. Kalau mau lebih enak dia suruh kerja sepanjang jalan protokol dari sana sampai Sudirman itu suruh kerja di nyapu jalan. Itu penegak hukum kita itu kalau dia maling-maling kayak begitu banget Terima kasih. Terima kasih Pak Henry. Siang Pak Dulan. Iya Bu komentarnya Pak Ya saya komentar Bu Ya memang korupsi ini sudah benar-benar jadi kanker ya Bu ya Di negara kita ini Kenapa sih kalau eh, itu dihukum mati saja kalau menurut saya ya Biar jerah gitu Dimiskinkan apa segala macam nanti dapat remisi apa dihukum Ya dia akan eh, bebas lagi gitu loh Jadi nggak ada efek jerah Saya kira lebih baik dihukum mati Iya, karena dia itu seperti PKI bu, orang koruptor ini. Lebih kejam dari PKI. Kalau PKI dulu langsung ya, bunuh-membunuh. Kalau sekarang ini membunuh rakyat ini secara pelan-pelan dengan menggerogoti uang. Ya, saya kira itu aja bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dulan. Pak Agus, selamat siang. Selamat siang. Komentarnya Pak. jadi eh, korupsi masalahnya DPR-nya itu yang salah. Karena undang-undangnya itu memungkinkan untuk melakukan korupsi tanpa eh, atau ini ya dengan perlindungan penuh karena di undang ya mengatakan bahwa kalau terjadi korupsi itu yang nyuap dan yang disuap itu dua-duanya cukup. sekarang siapa sih yang mau nyuap kalau semuanya berjalan dengan baik sehingga seharusnya yang dihukum itu yang disuap aja pasti nanti sang itu karena yang emak bisa melakukan penjebakan nah dengan begitu si koruptor yang disuap tadi lama-lama akan berkurang karena dia akan merasa takut kalau dengan undang-undang seperti sekarang ini yang nyuap juga takut lapor padahal dia butuh usahanya supaya bisa jalan itu aja Terima kasih. terima kasih Pak Agus Pak Edwin selamat siang selamat siang Mbak iya komentarnya Pak Edwin iya kayaknya bangsa kita harus banyak belajar dari eh, negara China ya harus dari semua lini mbak ya. -huh. Hmm. janganlah kita sok-sok ah itu negara komunis tapi kita ngambil hikmahnya yang baik gitu lah. saya rasa korupsi sudah sudah sepantasnya sekarang hukum mati mbak udah nggak bisa hukum-hukum penjara apalagi itu udah percuma mbak lagu lama lah ya. harus hukum mati aja jadi semua bisa kapok mau di tingkat yang pusat sampai daerah harus hukum mati. Saya rasa di sini MUI juga sudah harus terlibat. Itu loh. Jadi dalam merancang undang-undang, bukan hanya DPR, karena DPR semua sudah udah kotor, jangan harap DPR lagi lah. DPR hanya kan sebagai bunga aja duduk, nanti tunggu tender proyek dapat, bangsa ini kan udah hancur mah nanti kalau sepuluh tahun ke depan begini terus akan terjadi revolusi percaya itu rakyat di bawah akan bergerak ujung-ujungnya yang jadi pengusaha -huh. Hmm. toko-tokonya dilempar dijarah karena korupsi ini -huh. Hmm. Ya, Baik. sekian Mbak, terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Edwin. Kita ke penelpon terakhir siang ini Pak Yudi, selamat siang. Selamat siang Bu. Ya, komentar Anda Pak Yudi. Ya kalau menurut saya sih memang yang buat undang-undang dulu kok yang disalahin satu hukuman mati kan dihapusin ya kan kedua dia memang menciptakan peluang gitu loh buat mereka juga bisa korupsi jadi yang namanya pejabat baik itu polisi jaksa hakim ya mereka semua ambil kesempatan malah mereka yang lebih ngerti hukum loh bisa cara hindarnya gimana lihat aja nggak ada yang malu kan koruptor di TV pada senyum tertawa dan dan gila bener-bener itu udah urat malunya tuh udah habis nah, jadi kita perlu memang eh, bener-bener jangan sampai terjadi revolusi nasional gitu mengerikan nantinya terima kasih